بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله وأخواتي في الله أعزكم الله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat dan alhamdulillah nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu kembali di udara bersama eh, bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Para pendengar Radio yang berbahagia, Alhamdulillah malam ini kita telah sampai di Ad-Dars Athania Ashar. Ad-Darsu Athania Ashar, pelajaran ke-12. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Ad-Dars Al-Hadia Ashar, pelajaran 11. Dan malam ini insya Allah kita akan masuk ke Ad-Darsu Al-Thaniya Ashar Pelajaran ke-12 halaman 63 Cetakan lama sama? Ya, cetakan baru dan cetakan lama Alhamdulillah Ada pada halaman yang sama yaitu halaman 63 Ikhwani wa akhwati fillah uh, Di depan kita di sini ada dialog yang terjadi antara Su'ad dengan Al-Bint. Dialog yang terjadi antara Su'ad wa Al-Bint. Amamana fil kitab, di depan kita, di dalam buku. Hiwarun baina Su'adun wa Al-Bint. Dialog antara uh, seorang wanita yang bernama Su'ad Mohon tidak salah paham, Suad di sini bukan nama laki-laki. Ini nama perempuan Suad dengan seorang uh, anak perempuan Al-Bintu. Nah, istimewa jaidan. Ana akra al-hiwar. Dengarkan baik-baik, ana akan bacakan dialognya. itu ya ikhwan, antum lihat semua bukunya? Baik, unzuru ila al-kitab wastami'u jaidan ikhwan dan akhwat yang di rumah segera mempersiapkan uh, alat tulisnya dan segera melihat bukunya karena sebentar lagi kita akan bacakan dialognya. Suad Suad taqul Suad berkata Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ajaba atau al-bintu tujib wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya bintu kaifa haluki ya bintu ana bi khairin walhamdulillah ana bi khairin walhamdulillah min aina anti min aina anti ana minar riyad ana minar riyad di buku cetakan lama ana min Surya di buku cetakan lama ana min Muki Mas Muki ismi aminatu اسمي آمنة أين أبوك أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة أبي هنا في المدينة المنورة هو موجه في المدرسة الثانوية هو موجه في المدرسة الثانوية وأين أمك <coughs> وأين أمك هي أيضا هنا هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة هي طبيبة في مستشفى الولادة ومن هذه الفتاة التي معك؟ ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك أهي أختك لا هي بنت عمي لا هي بنت عمي ما اسمها ما اسمها اسمها فاطمة اسمها فاطمة أهي زميلتك أهي زميلتك أهي زميلتك لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية وعيد مرة أخرى أنا أولانسك لagi لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية ألك أخت ألك أخت لا ما لي أخت لا ما لي أخت ألك أخ ألك أخ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي هو ابن أخي ما اسمه ما اسمه اسمه سعد اسمه سعد أأمك في البيت الآن أأمك في البيت الآن لا ذهبت إلى المستشفى لا ذهبت إلى المستشفى نعم الحوار طويل يا أخوان أليس كذلك نعم لكن إن شاء الله الكلمات هنا akan tapi kosakata di sini alhamdulillah aktsaruhum laysat jadidah sekadalik sebagian besar tidak atau bukan kosakata yang baru jika antum e, rutin melakukan murajaah di rumah dan terus Eh, mengingat uh, makna kata yang sudah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya insya Allah tidak akan kesulitan dalam memahami dialog ini karena sebagian besar kosa kata yang ada di dialog ini alhamdulillah tidak ada yang e, baru. Rata-rata sebagian besar sudah kita pelajari dan sudah kita jelaskan maknanya. 6. Ana wa'id maratan ukhra al-qira'ah. Ana ulang sekali lagi bacaannya. Wa nashrah ma'ani al-kalimat dan kita jelaskan makna e, kosakata yang disebutkan di sini. Ana minta bantuannya para ikhwan di studio. E, Muhammad wa Ridwan istaidda. Baik. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke buku antum, ikhwan, akhwat, baik di studio maupun di rumah. Uh, lihat bukunya Unzuru ilal kitab wastami'u jaydan dan dengarkan baik-baik. Ana a'id al-qira'ah. Ana baca sekali lagi uh, dialognya. Al-hiwar huna ya ikhwan yaduru baina man wa man? Su'ad wa al-bintu. Dialognya di sini al-hiwar huna yaduru baina terjadi antara Su'ad wa al-bintu. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Hmm, di sini ada yang mungkin e, ada beberapa susunan kata yang kurang lazim. Biasanya kita mengucapkan Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menggunakan kata ganti ki, anti. Dhamir anti. Assalamu alaiki. Assalamu alaiki. Apa sebabnya, ikhwan? Nah, karena ah, nah, salam ini diucapkan untuk untuk, untuk albint, untuk anak perempuan maka e, menggunakan ki. Tapi tentu tidak masalah jika kita menggunakan Assalamualaikum, antum. Dan ini tambahan di mujalah cetakan yang terbaru saja. Cetakan yang lama tidak ada. Cetakan yang lama? Tidak ada Assalamualaikum. as tidak ada Assalamualaikum. Yeah. Oh, subhanallah, ada beberapa perbedaan di sini. Nah, juga beberapa uh, uh, apa namanya? Beberapa kalimat juga berubah dan ini bisa berubah makna. Nah, Sepertinya penulis di sini ingin menunjukkan syiar Islam lebih agar lebih terlihat. Iya. Maka e, permulaan dialog e, dilakukan dengan mengucapkan salam. salam. Ditulis ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Ditulis tambahan ini, ini penting. Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Al-bint menjawab, anak perempuan menjawab, wa alaikis salamu warahmatullahi wabarakatuh. من فضلك يا أهل رضوان تترجم لنا معنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Nah, wa barakatuh dan dan barakah, dan barakah dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ma mana al barakah huna ya ikhwan? Barakatuhu jamak daripada hmm. barakah. Barakah. Al barakah. Asal katanya memang dari kata al-birkah. Karena al-birkah itu tempat air berkumpul, begitu banyaknya, seakan-akan barokah itu sesuatu yang terkumpul di suatu tempat. Barakatuhu, lihat di sini eh, salam yang kita ucapkan eh, yang sudah menjadi kebiasaan adat kebiasaan kita. Bahkan hatta orang non-muslim pun kadang menggunakan eh, tahiyah ini, ucapan salam ini. Ini bermakna keselamatan, dan rahmat Allah serta e, eh, barakah semoga terlimpah kepada orang yang kita e, berikan salam. Nah, wa salam, warahmatullahi wabarakatuh juga dijawab dengan jawaban yang yang sama. Semoga juga terlimpah kepadamu keselamatan, rahmat Allah dan juga e, eh, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa haluki ya bintu? Hmm, ya Muhammad anta ma'akal kitab ya akhi? Kaifa haluki ya bintu? Tarjimna. Bagaimana kabarmu wahai anak? Naam. Kaifa bagaimana haluki kabarmu? Ya bintu wahai anak perempuan. Lihat seperti yang kita jelaskan pada uh, pertemuan yang lalu jika uh, kata yang terdapat setelah ya huruf yang digunakan untuk memanggil ya artinya wahai jika kata yang terdapat setelah kalimat ya itu al-alam al-mufrad al-alam apa nama al-alam al-mufrad al-alam nama al-mufrad yang tunggal tunggal di sini artinya bukan lawan kata daripada jamak bukan tunggal dalam uh, khususnya dalam bab an-nida maksudnya adalah bukan mudhafun dan juga bukan uh, syabihun bil mudhaf Eh, kadar yang bisa kita beritahukan pada kesempatan malam ini bahwa eh, bintu di situ dia nama dan dia tunggal. Maka kita berikan harokat ya bintu, kita berikan harokat domah. Ana bi khairin walhamdulillah. Hmm. Ma mana ana bi khairin walhamdulillah ya ah Muhammad? Saya baik-baik saja dan bersyukur kepada Allah. Nah, saya bi khairin baik-baik saja. Walhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, ini e, jawaban yang e, kita sebutkan jika kita ditanya bagaimana kabarnya. Kaifa haluk? Kaifa haluki ya bintu? Kalau laki-laki bagaimana, ikhwan? Kaifa haluka? Hmm. Ki di sini artinya anti. Kalau kita kalau kita ganti untuk laki-laki maka kaifa haluka ya bintu. Bintu. Nah. Bintu ibanti. نعم ya Bintu أخي bintu Bintu. ibnu bintu bintu Bintu. نعم Bintu. قلت Bintu. حالك nam كيف Bintu. ya ibnu sah kalau kita ganti menjadi anta maka ya ibnu bukan ya bintu ahsant syukran ya Muhammad ana bi khairin walhamdulillah min aina anti hmm, kita lihat di sini rata-rata domir atau kata gantinya uh, orang kedua untuk perempuan. Min aina anti? Hmm, mana min aina anti ya Farhin? Dari mana kamu? Nah, dari mana kamu? Maksudnya dari mana asalnya? Ana min Riyadh. Kalau dicetak-cetakan lama, ana min Suria. min Suria. Ana min Riyadh. Kalau cetakan lama, ana min Suria. Wallahu alam kenapa uh, diadakan perubahan seperti ini. Nah. Saya dari Riyadh, kalau cetakan lama saya dari Suria. Nas Muki, kalau Riyadh di mana ya, kawan? Riyadh. al mamlakah itu Saudi ya? kerajaan Arab Saudi. Adapun Suria di mana Suria? Suria. Suria. <laughs> nah. Mas <clears throat> Muki, hmm, Suad bertanya lagi kepada Al-Bintu dengan pertanyaan yang lain, Mas Muki. Setelah menanyakan kabarnya, menanyakan dari mana asalnya, lalu Suat menanyakan Mas Muki, siapa namamu? Siapa namamu? Jawabannya, Ismi Aminatu, ismi nama saya Aminatu, Aminah. Nama saya Aminah aina abuki aina abuki terjemahan antaya anta ya, ya ah, imam aina abuki aina mana aina aina mana aina ya Farhin Dia? irfa sawtaka ya akhi di mana naam aina di mana abuki di mana bapakmu atau ayahmu nah sant di mana ayahmu atau di mana bapakmu jawabannya abi huna abi huna fil madinatil munawwarati abi huna hmm. abi ya di situ apa ya kawan? ya di situ artinya apa ana, abi nah bapakku atau bapak saya atau ayahku huna mana huna di sini di sini la ya di sini bukan di sana di sini kalau hunaka Pakai kaf di belakangnya baru di sana. Tapi kalau di sini huna artinya di sini. Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku di sini di Al Madinah Al Munawwarah. Berarti dialognya terjadi di mana ya, Khan? Di Madinah. Di Madinah Al Munawwarah. Wa huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Huwa dia muwajjihun tapi kalau di uh, di mana kalau dicetakan lama mufattishun ya mufattishun artinya pemeriksa Wallah alam apa maksud daripada pemeriksa di sini ini istilah mm, khusus untuk pendidikan di sana mufattishun pemeriksa nah Arab di sini muwajjihun hmm, diganti dengan kalimat kalau cetakan baru muwajjihun muwajjihun itu artinya orang yang memberikan arahan orang yang memberikan bimbingan. Nah, apa istilahnya dalam bahasa kita di sini? E, di sini ada istilah namanya penasehat. Penasehat bisa jadi. Nah, e, kalau di SD kita kenal eh, beberapa istilah seperti pengawas. Hmm. Pengawas itu maksudnya e, salah satu pegawai di kecamatan yang ditunjuk untuk membimbing sekolah-sekolah di SD yang ada dalam satu kecamatan. Nah, dia uh, guru yang sudah cukup senior, guru yang sudah cukup berpengalaman lalu diangkat uh, oleh pihak uh, Departemen Pendidikan Nasional tingkat kecamatan untuk dijadikan sebagai uh, pembimbing yang yang membimbing sekolah-sekolah di SD yang uh, bersangkutan. Muwajjih bisa jadi mungkin maknanya ke sana, muwajjihun. Atau bisa jadi mungkin maknanya uh, host khusus yang ada di Saudi wallahu a'lam. Mufattish ini inspektor. Ya, Inspektor. inspektor Mufatish. مفتش هنا في السعودية ولا هنا في إندونيسيا Indonesia ada. موجود inspektor ها؟ Inspektor upacara. inspektor لا لا لا ليس ini Mufatish inspektor. هكذا يقول في سعودي مفتش أيضا inspektor upacara هكذا لكن طيب. ليس ليس upacara ya. Mufatish inspektor. inspektor يعني طيب لا بس على كل حال مفتش معنى معنى asal maknanya fat dari kalimat fattasha yufattishu artinya yang memeriksa yang memeriksa. Mufattishun artinya yang memeriksa. Nah. Huwa muwajjihun atau mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Uh, ah, al madrasah tsanawiyah. Jangan salah tsanawiyah di Saudi. Ini apa ini? SMP atau SMA tsanawiyah? SMA. SMA. Kalau di sini tsanawiyah maksudnya SMP. SMP. Nah, kita menggunakan istilah yang ada di sana. Ini artinya di SMA. Nah. Wa aina ummuki? <clears throat> wa aina ummuki? Terjemahan saya ah. Muhammad aina Ridwan? Baik. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Nah. Hiya aydan huna. Hiya aydan huna. Terjemahan ah, Muhammad Fadlik. Uh, dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hmm. Ah, Farihin, terjemah hada. Hiya tabibatun. Dia dokter. Nah. Di mustashfa al-wilada al-wilada kelahiran apa maksud dari para rumah sakit kelahiran di sini apa mungkin dalam bahasa kita di sini rumah sakit ibu dan, anak nah rumah sakit ibu dan anak ini me me memberikan pelayanan khusus untuk ibu-ibu yang melahirkan dan biasanya juga disertai dengan pelayan untuk anak-anaknya. Nah, Mustashfal Wilada ibu uh, eh, maafan rumah sakit ibu dan anak. Nah Kalimat al-wilada apa mana al-wilada? Apa mana asal dari kalimat al-wilada? Al-wilada itu kelahiran, melahirkan. Al-wilada itu melahirkan. Nah, tentu tidak tidak tidak eh, akan janggal kalau kita sebut rumah sakit kelahiran. Nah, tidak ada istilahnya di sini. Di sini yang yang dekat adalah rumah sakit ibu dan anak. anak. Rumah persalinan bisa. Rumah persalinan bisa jadi, bisa jadi. Tapi ini mustashwa kabir bukan sekedar mustausaf. Nah, ala kulli hal seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, wamin hadhi waman afwan waman hadhil fatatu allati ma'aki waman hadhil fatatu allati ma'aki hmm. afwan terjemahan anta ya Ridwan uh, dan siapa pemudi hmm. eh, yang bersama kamu. Nah, ini? dan siapa pemudi yang bersama kamu ini? Nah, apakah dia saudara perempuan? Analam akra fakrah. Ahia ukhtuki. Nah, terjem ahia ukhtuki. Apakah dia saudara perempuan kamu? Nah, jadi bersama Albintu bintu di sini ternyata dia bawa, dia bawa bawa teman. Pemudi. Nah, Su Su'ad bertanya, "Waman hadhil fatatul lati ma'aki?" Dan siapa pemudi yang bersama kamu ini? Jawabannya, Afwan, ditanya lagi ahiya ukhtuki? Apakah dia saudara perempuanmu? Jawabannya la hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Terjemah dua. Tidak, dia adalah anak paman saya. Anak paman saya. Sant. Ammi di sini kalimat ammun ini paman uh, dari pihak mana ikhwan? Pihak Amun. Dari Abi. Pihak dari Bapak. Nah, Amun di sini khusus untuk paman dari pihak Bapak. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan antara istilah paman untuk uh, dari Bapak dengan paman dari pihak Ibu. Beda. Tapi kalau di, di kita paman, maka ini menyang mencakup paman baik dari pihak bapak maupun dari pihak hmm. ibu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, amun itu khusus untuk paman dari pihak ibu. Nah, media ini ini berpengaruh dalam beberapa hal. Di antaranya berpengaruh dalam e, bab al-wirasah, bab al-irth. Nah, bab al-faraid al-mawaris, bab tentang ahli waris. Hia bintu ammi. Dia anak tidak, dia anak perempuannya paman saya. Paman saya. Berarti siapa ini? sepupu sepupu sepupu ini sepupu nah hmm. bukan saudara kandungnya tapi ini sepupunya, sepupunya. Masmuha mas hmm, Masmuha Ntar Jim Nanti ya uh, ah, mas eh, Masmuha Siapa namanya? Nah Ha di sini kembali ke Kembali ke Bintu Ammi Bintu Ammi Ismuha Fatimatu hmm, Namanya siapa ya kawan? Fatimatu Fatimatu Nah Fatimah atau Fatimah? Fatimah. Fatimah tu nah. Ahya zamilatuki Ahiya zamilatuki Di sini ada A Mana A? Apakah Apakah? Hiya iya, Dia Dia Zamilatuki Teman. Zamilatuki di sini ada dua kata yang digabung Yang pertama apa? Yang kedua apa ya Khan? Zamilatun Zamilatun dengan Anti Anti Nah Zamilatun dengan anti digabung menjadi Zamilatuki. Zamilatuki. Ahia zamilatuki? Apakah dia uh, kawanmu? Apa maksud di sini kawan di sini? Maksud kawan di di sekolah. Nah, teman di sekolah. Karena jawabannya antum lihat la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyyati. Hmm, la tidak Ana fil madrasatil mutawassita Saya di al mutawassita SMP. Wahia adapun dia dia sini kembali ke Fatimah. Ke siapa Fatimah. Adapun Fatimah fil madrasatis tsanawiyah di SMA. Nah. Alaki ukhtun Alaki ukhtun hmm, Terjem anta ya Muhammad Alaki ukhtun Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Nah, alaki ukhtun apakah kamu memiliki saudara perempuan? Ahsanta. La mali ukhtun. Terjemahan saya Ridwan. Tidak, saya tidak mempunyai saudara perempuan. Tidak. Nah, santai ya. La tidak mali saya tidak punya ukhtun saudara perempuan. Saudari. Saudari perempuan. Nah. Alaki akhun. Alaki akhun. Hmm. Terjemahan saya Ridwan. Alaki akhun apakah kamu mempunyai saudara laki-laki ahsant na'am li akhun ka kabirun na'am li akhun kabirun Terjemah saya ya syekhuna masmuk ismuk Farihin na'am iya saya punya saudara laki-laki besar laki-laki besar mana laki-laki besar <laughs> kakak maksudnya. Iya. Saudara. Saya punya saudara. kakak. Kakak, saudara. Saudara laki-laki. Hah? Kakak, saudara. Saudara, saudara tua apa istilahnya ya? Pasti jadi kakak laki-laki. Saudara laki-laki. Nah, ya kian sulit bahasanya. <laughs> nanti para pendengar agak sulit mendengarnya nanti. Ya, saya memiliki kakak laki-laki. Nah, wa huwa talibun bil jami'ati wa huwa talibun bil jami'ati. terjemahan saya ah Ah, pesan dan dia talibun murid di sebuah universitas. Nah, fil jamiah di sebuah universitas. mahasiswa. Nah, mahasiswa sepertinya. Nah. Kalau di Madinah berarti apa ini? Ini terjadi di Madinah. Madinah. Berarti yang dimaksud di sini adalah perguruan tinggi Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah. Sant. jamiah Al-Islamiyah itu di Madinah Al Munawwarah. Nah, Waman hadzat tiflul ladzi ma'aki? Ana eh, eh, rasa insyaallah paham semua ya, Ikhwan. Yang sudah kita jelaskan tadi sudah jelas? Hmm. Nah, setelah ini antum bisa tanya nanti insyaallah. Waman hadzat tiflul ladzi ma'aki? Sa'idna ya Muhammad terjemah Dan siapa anak-anak kecil yang bersamamu ini? Naam. Waman hada dan siapa ini atiflu anak laki-laki eh, nah, anak kecil laki-laki Allah ma'ak yang bersamamu huwa bunu akhi huwa bunu akhi min fadlik ya Ridwan dia anak perempuan saudaraku nah ayat ya akhi huwa bunu akhi dia dia anak uh, saudara nah dia anak laki-laki dari Saudara. saudaraku nah huwa bunu akhi nah apa di sini kalau begini kalau dia anak anak saudara laki-lakinya berarti apa ini? Keponakan. Keponakannya. Nah. ada huwa keponakan. Nah. Masmuhu Masmuhu siapa namanya? Siapa namanya? Tadi mas muki, lalu mas masmuha. Sekarang mas muhu, mas muhu siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Ismuhu Sa'dun. Namanya siapa, ikhwan? Sa'ad. Sa Nah. Naam, saat eh? Naam. A ummuki fil baitil ana a ummuki. Hmm. Lihat di sini ada dua dua hamzah. Hamzah yang pertama artinya apakah hal ummuki ibu. Apakah ibu mu fil baiti di rumah al-an? Mana al-an ya, Imam? Sekarang, hmm. apakah ibumu di rumah sekarang? Eh, siapa yang bertanya ini, Ikhwan? Siapa yang bertanya di sini? Suad. Suad. Nah. La tidak zahabat ilal mustashfa. Zahabat dia pergi ilal mustashfa ke rumah sakit. Rumah sakit apa di sini, Ikhwan? Mustashfal wiladah. Nah, rumah sakit persalinan atau rumah sakit ibu dan anak. anak. Ahsantum. Nah. Baik. Uh, eh, insyaallah mafum ya, Ikhwan. Paham insyaallah? Insyaallah. Uh, eh, imam, faham tak insyaallah? Ah, faham. الله. آه امام فهمت ان شاء الله آه فاهم مفهوم واضح يا فرهين جلاس واضح واضح طيب ان شاء الله بعد هذا سيكون هناك اسئله لا بس طيب الان هيا يا اخوان نقرا جماعه طيب. نقرا جماعه يا اخوان نريد الصوت يا اخوان نعم هيا استمع ثم كرر اخواننا اخواننا di rumah juga bisa ikut نعم الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشر Kita langsung baca dialognya, tidak perlu sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا بنت كيف حالك يا بنت كيف حالك يا بنت كيف حالك يا بنت أنا بخير والحمد لله Ana bi khairin walhamdulillah. sambil dibaca sambil direnungkan renungkan tadi makna-maknanya. Min aina anti? Min aina anti? Min aina anti? Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Ana min ar-Riyadh. Ana min Suria. Ana min Suriah. Riyadh dicetakan baru, Suria dicetakan lama. Mas Muki ما اسمك ما اسمك ما اسمك نعم اسمي آمنة اسمي آمنة أين أبوك أين أبوك أين أبوك أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة أبي هنا في المدينة المنورة هو موجه في المدرسة الثانوية هو موجه في المدرسة الثانوية Huwa mufattishun fil madrasati thanawiyati. هو مفتش في المدرسة الثانوية Ma mana muwajjihun? Pembimbing pengawas. Nah, pembimbing, pemberi arah, mufattishun, eh, pemeriksa atau pengawas. Nah. Wa aina ummuki? وأين أمك Hiya aydan huna. هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة هي طبيبة في مستشفى الولادة نعم ومن هذه الفتاة التي معك ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك أهي أختك لا لا لا, لا لا هي بنت عمي هي بنت عمي لا هي بنت عمي لا هي بنت عمي ما اسمها ما اسمها ما اسمها ما اسمها هذا لسيني ما معناها هنا يا اخوان سيها آه، نعم اسمها فاطمة اسمها فاطمة أهي زميلتك أهي زميلتك لا أنا في المدرسة المتوسطة لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية وهي في المدرسة الثانوية ألك أخت ألك أخت ألك أخت ألك أخت لا مالي أخت لا مالي أخت ألك أخ ألك أخ نعم لي أخ كبير نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة وهو طالب بالجامعة ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن أخي هو ابن أخي هو ابن أخي هو ابن أخي ما اسمه ما اسمه اسمه سعد اسمه سعد أأمك في البيت الآن أأمك في البيت الآن لا ذهبت إلى المستشفى لا ذهبت إلى المستشفى طيب ما شاء الله الحوار طويل يا إخوان واضح إن شاء الله يا رضوان واضح واضح مفهوم يا إخوان طيب. مفهوم إن شاء الله ثم نستمر عليه Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kita lanjutkan pembahasan ilmiah untuk bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nafiqin biha yang dikeluarkan oleh Universitas Jamiyah Islam Madinah Saudi Arabia. Dan untuk selanjutnya akan kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung, silakan untuk membaca nas yang terdapat dalam pelajaran yang ke-12. Untuk cetakan yang pertama dan yang kedua pada halaman 63 anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Ya Om Isan, kaifa haluki? Ana bi khair walhamdulillah. Masya Allah. Tafadhali uh, eh, Isan, ikra'i. Adarsu saniya tsaniya 'ashara. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. كيف حالك يا بنت أنا بخير والحمد لله جميل من أين أنت آه أعيد مرة أخرى ولا من أين أنت نعم أنا من سوريا جيد ما اسمك اسمي آمنة نعم أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة نعم هو مفتش في المدرسة الثانوية <coughs> الحمد لله نعم وأين أمك نعم هي أيضا هنا هي طبيبة في المستشفى الولادة سكرا كي Ummi San هي طبيبة هي طبيبة في مستشفى الولادة ممتاز ومن هذه الفتاة التي معك نعم أهي أختك جميل لا هي بنت عمي نعم ما معنى بنت عمي أم إحسان uh, anak dari Ami, Al-Am. Uh, paman ya. Paman. Paman dari pihak mana nih, dari Ummu Pihak Bapak. Ah, sant. Nah. Ya. Mas Muha Ismuha Fatimatu. Nah. Ahia zamilatuki? La. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Naam jamil. Ummu semua kosakatanya bahasa dibaca paham semua? insyaallah. Baik, ya, teruskan. Fadal. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Nah, kalau ada kosakata yang lupa ditanyakan saja langsung Umi Gimana, Ustaz? Kalau ada kosakata yang lupa maknanya ditanyakan saja langsung. Nah. Iya. Alaki akhun? Nah. Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Ma mana akhun kabirun? Uh, saudara <coughs> Laki-laki. Nah, ini kakak, laki apa adik? Ya, kakak. kakak. ini karena ada kalimat kabir. Nah. Ya. Nah, Waman Ha, waman hadzat tiflun ladzi ma'aki? Sekali lagi Om Ihsan, waman? Waman hadzat tiflun ladzi ma'aki? Naam. Huwa banu akhli masmuhu ismuhu Sa'dun. Naam, aum أم أمك fil nah. bait ya. Teruskan, fadal. A ummuki fil baitil ana? Naam. La zahabat ilal Na la zahabat ilal mustashfa. Nah, Umaisan kenapa di sini menggunakan zahabat uh, tak di belakangnya? Biasanya zahaba. Zahaba dan zahabat maknanya sama Bu. Artinya memang waktunya sudah sudah lewat memang. Zahaba atau zahabat. Tapi di sini zahabat karena ini kata kerja ini ya. kembali ke perempuan yang ini yang melakukan pekerjaannya. Oh, iya. Ah, ummunya iya, ummunya iya, iya. Albi Albintu. Naam. <laughs> iya, nah, tayyib syukur Abu Isam, ya. jazakallahu khair, masyaallah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Mu Ihsan. Tayyib jelalah Mu Ihsan silakan di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu di mana nih? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Tayyib. Silakan. Ya. Ya, silakan Om Anisa, dari Iqra'i. Dari pertama ya, Ustaz. Naam, ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. kenapa di sini menggunakan alaiki? Uh, ki di sini. nak ki di sini? Karena perempuan. Iya, syukron. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? sama artinya Pak Ustaz? La, la mubasyaratan. Langsung saja Ummu Nisa. Langsung saja dibaca Arabnya semuanya. Ana bi khairin walhamdulillah. Hmm. Ummu ya, Nisa insyaallah uh, paham semua insyaallah makna kosakatanya kan? Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Min aina anti? Ya. Ana min Suria. Jamil. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? abi huna fil madinatil munawwarati. Naam. Huwa mufattishun fil madrasati sanawiyati. Jamil. Apa ma, ma mana al-sanawiyah huna? Ummu Anisa? SMA. Jamil. Wa aina ummuki? Hiya ayubun huna fi tabibatun fi Hiya Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hmm. Nah, ma mana mustashfal wiladah? رما سكت إبودا أنا جميل ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك لا هي بنت عمي نعم ما اسمها اسمها فاطمة أهي زميلتك ما معنى الزميلة زميلة كوان نعم جميل لا ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Naam, al mutawassita ma'naha SMP. Jamil. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. <laughs> Wa huwa talibun bil jami'ati. Naam. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Naam Huwa huwa ibnu akhi. Masmuhu ismuhu Sa'dun. نعم أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى جميل نعم أحسنت يا أستاذ. نعم السلام جزاك الله عليكم خير وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita berikan penelpon untuk kes- ikhwan ya, pendengar ikhwan dua penelpon akan kita terima bagi pendengar akhwat di pending sementara dan kita berikan kesempatan untuk dua penelpon ikhwan yang ingin bergabung di 8236543 dars yang ke-12 pelajaran yang ke-12 ya, untuk membaca uh, hiwar nas yang terdapat dalam uh, bab ini kita angkat penelpon yang selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah ya. dengan siapa di mana Bapak Abu Lukman di di Citerap Pak ya hmm. ya silakan Tafadhal Abu Lukman Iqra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah <clears throat> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Uh, sekali lagi Abu Rukman, kaifa? Kaifa haluki ya bintu? Naam. Ana bi khairin walhamdulillah. Naam. Min aina anti? Ana min Suria. Hmm, jayid. Masmuki? Ismi Aminatu. Naam. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Naam. Huwa mus muf mufattishun mufattishun fil madrasatis sanawiyati. Sekali lagi Abu Rukman, huwa huwa mufattisun fil madrasati sanawiyati. Nah, uh, nun nunnya tidak panjang, sanawiyati. Nah, sanawiyati. Mumtaz. Wa aina ummuki? Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fil mustasfal wiladati. Sekali lagi, apa apa hiya? Hiya tabibatun fi mustasfal wiladati. Nah, jamin. Di mana Lukman kesalahannya tadi? Mustasfal. Ta nah, bukan. Tadi oh, Abu Lukman bilang fil mustasfa. Nah, oh, tidak ada iya. alif lam di kalimat iya, mustasfa. Iya, nah. Iya, iya. Nah, istamir. Wa man hadhil fatatul lati ma'ki ahya ukhtuki? Naam lah ya bintu ammi Naam Masmuha Ismuha Fatimatu Ahya samilatuki Naam La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil sanawiyati Naam Alaki ukhtun La mali ukhtun Alaki ahun Naam li ahun kabirun wa huwa talibun talibun Naam bil jamaati bil jami'ati bil jami'ati Nah, nama al jami'ah Abu Lukman universitas Jamil wa nah. min hadza tiflu alladhi uh, ah, afwan sekali lagi wa min wa min atau man? wa min man wa man oh, nah. hadza tiflu alladhi ma'ki nah huwa ainun akhi. Naam ya Abdurrahman huwa huwa ibnu akhi. Jamil. Naam, naam. Labas, labas. Huwa ibnu huwa ibnu akhi. Naam. Masmuhu ismuhu Sa'dun. Jamil. A ummuki fil baitil ana la dahabat ilal mustasfa. Naam. Zahaba. Apa sebentar Abdurrahman? Iya, iya, iya. Ada dua pertanyaan. Zahabat apa makna tak di belakang uh, eh, eh, kata ke ibu perempuan. Uh, karena ini untuk perempuan. Ya. Nah. nah. Ah. Lalu al mustashfa di sini, apa yang maksud al mustashfa di sini? Yang yang dimaksud al mustashfa di sini apa? Kembali ke rumah sakit ibu dan anak. Eh, jemilah, santi santai Santi barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Bu Lukman di Citerap. Tapi satu penelpon kembali untuk eh, pendengar Ikhwan dan untuk pendengar Ahwat ditunda sementara. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar ikhwan yang ingin bergabung kembali di 8236543 kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak di mana? Adi Putra. Di mana? Bekasi. Bekasi ya, Pak. Ya, silakan Pak Adi Putra. Iya. Dibaca dialognya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam Uh, eh, Al-Bintunya eh, dibaca, Pak. Uh, eh, langsung saja dibaca dialognya saja. Nah, tidak boleh baca namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kaifa haluki ya bintu? Nah. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar Nah Mas Masmuki? Ismi Aminatu. Nah. Sepertinya antum buku cetakan baru sepertinya. Ya, Sat. Nah, Alhamdulillah. Samir, Aina. Aina, Abu Ki. Naam. Abi Huna fil Madinatil Munawwarati. Naam. Huwa huwa muwajjihun fil hmm. madrasati tsanawiyyati. Nah, ma mana muwajjihun? Muwajjihun hmm. ma asal maknanya artinya yang memberikan bimbingan, yang memberikan oh, arahan. Gitu. Nah. Yes. Ya, oh gitu. Nah, yes. Ya. as mana as-sanawiyah sini? as itu SMP. SMA. SMA. Ah, nah, sana dia di sini karena di oh, Saudi oh, iya. jadi SMA. Nah, oh, gitu. Nah. Mutawasito ya. Mutawasito SMP, ah santai ya. Ah, nah. Ah. Wa aina? Wa aina, wa aina umuki? Nah. Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Nah, ma mana mustashfal wiladati? Rumah sakit ibu dan anak. Jamil. Oh, wa man al fatatu waman man hadhihi al-fatatu allati ma'aki ahiya akhu ay ahiya ukhtuki na'am la hiya bintu la hiya bintu ammi jamil masmuha na'am is, ismuha fatimatu jayid ahiya zamil ahiya zamilatuki na'am la ana fil madrasat ana fil madrasati ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. Naam. Tidak terburu-buru, uh, jangan terburu. Nah, pelan-pelan saja. Ala, nah, Istamir, teruskan. Baik. Eh, alaki ah, alaki ukhtun. Jamil. La. Mali ukhtun. Naam. Alaki akhun. Naam. Li akhun li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam. Waman hadhihi tiflu. Sekali lagi ya, Akhi. Waman? Waman waman hadhihi hadhihi atau hadha? Waman hadha tiflu al alladhi maki. Hmm, disambung waman hadha tiflu alladhi. Oh ya. Waman hadha tiflu alladhi maki huwa bnu akhi. Naam. Masmuhu ismuhu Sa'dun. Naam. أأمك في البيت الآن ana لا La. zahabat ilal mustashfa. Jamil. Ah, يا ya. بارك الله فيكم Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz, kita ya, lanjutkan kembali kita, Nah, kita masuk ke Tamarinu Nah, Tamarinu mana Tamarinu ya kawan? Latihan, latihan Latihan, latihan Karena ini latihan-latihan maka ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk anak untuk antum? Untuk antum ya, ikhwan. Untuk para Wal mustami'. para nam, al mustami' wa antum. Naam. Iqra waktub. Unzur ya ikhwan, al-amr huna muwajjihun ilaikum. Iqra waktub. Bacalah dan Tulis. tulislah. Nah, ini buat buat kita semua di sini. Nah, karena ini bagian eh, daurukum, eh, anta ya Ridwan, iqra. اقرأ واكتب Nah, واحد nah. كيف حالك يا أبي نعم كيف حالك يا أبي نعم bukan كيف حالك يا رجوع karena Abi adalah mudzakkar نعم di sini kita dhamir kembali ke Abi nah استمر اثنان اثنان كيف حالك يا أمي ممتاز ثلاثة ثلاثة أين أين ابنك يا زينب أعيد يا أخي أين, ابنك يا زينب ابن أين ابنك يا زينب أين ابنك أين ابنك يا زينب زينب أو زينب أو زينبي أين ابنك يا زينب ممتاز ذهب إلى المسجد نعم ترجم أولا رقم ثلاثة هذا آه ديوانا أنا لك لكن هو وهي زينب نعم dia pergi ke ما شاء الله جميل فضل يا محمد أربعة أربعة Aina baituki ya Aminatu? Nah, ayat akhir aina? Aina aina aina bin aina bintuki ya Aminatu? Naam, jamil. Dahabat ilal madrasati. Nah, sepertinya kalimat bint ini agak dekat dengan bait sehingga salah baca. Nah, sekali lagi ya, akhir ah, Muhammad sama tarjim. Aina bintuki ya Aminatu? <coughs> Dahabat ilal madrasati. Nah, terjem. Di mana anak perempuanmu, wahai Aminah? Nah. Dia pergi ke sekolah. Nah, kita lihat di sini zahaba ilal masjid. lalu zahabat ilal madrasati. Karena zahaba ya, di awal itu kembali ke anak laki-lakinya Zainab, adapun zahabat di sini kembali ke anak perempuannya Aminah. Nah, beda antara uh, kata kerja untuk laki-laki maupun kata kerja untuk perempuan. Nah, استمر يا أخي خمسة خمسة لا لا أنت يا أنت يا أخي أين فرهيد أنت يا أخي الكريم خمسة لمن هذه الساعة الجميلة نعم أهي لك يا فاطمة نعم هي لي نعم sekali lagi Afwan ya Ihsan لمن هذه لمن هذه الساعة الجميلة أهي لك يا فاطمة نعم نعم هي لي نعم أحسنت ترجم أولا Milik siapa jam yang indah ini? نعم Apakah ini punyamu ya Fatimah? Apakah ini milik kamu ya Fatimah? نعم جميل Iya, itu milik saya. نعم نعم هي لي يا itu milik saya أحسنت استمر ستة نعم استمر يا إحسان ستة ستة أهذا قلمك يا محمد؟ لا هذا قلمك أنت Terjem. Apakah ini pulpen kepunyaanmu ya Muhammad? Tidak. Akan tetapi tidak. Hada. Hada kolamuka anta. Ini adalah pulpen milik kamu. Nah, ka anta. Lihat di sini ada pengulangan kata ganti. Kolamuka anta. Anta. Kaf sebenarnya maknanya anta, tapi eh. kenapa ada kalimat anta lagi setelah itu? Litakid. Lita Litakid. Untuk penegasan. Ini benar-benar punya punya kamu. Nah, أحسنت سبعة من يقرأ سبعة آه. فضل الرضوان فضل فضل الرضوان سبعة تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير نعم أعيد مرة أخرى تمهل قليلا تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة Lilmudiri. Lilmudiri. Nah, terjem antai akhir kiri. Terjem. Uh, eh, mobil yang bagus itu baru saja keluar sekarang itu dari dari sekolah sekarang kepunyaan uh, kepala sekolah. uh, ayat mana al-terjemah. Mobil yang bagus yang itu, baru saja keluar sekarang itu nah, bagus. Nah. <laughs> mobil Tambah qalilan. Uh, mobil yang bagus baru saja keluar dari sekolah itu milik hmm kepala sekolah. Nah, jamil. Nah, ahsant. Mobil yang bagus itu allati kharajat yang kharajatil an yang sekarang keluar jamil minal madrasah dari sekolah lil mudiri milik kepala sekolah. Ahsanta ya akhi, barakallahu fiik. Thamaniyah. Thamaniyah. anta muhandisun ya akhi? La, ana tabib. Terjem? Apakah kamu seorang uh, insinyur? wahai saudaraku. Nah, akhi, nah, cetakan lama? Bagaimana? Anta muhandisun ya sayyidi. Sayyidi, sini sayyidi. Nah, kita gunakan kalimat akhi lebih pantas. Nah, sayyidi Tuan. eh, tuanku. Nah, la ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang dokter. Seorang dokter. Nah, sayyidi di sini terkesan eh, seorang bawahan bicara dengan atasannya. Walaupun sebenarnya bisa jadi untuk kalimat yang uh, sopan. Tapi tentu yang lebih baik adalah kalimat akhi atau ukhti. Nah. Tisa anta ah, ya Muhammad. Tisa. Ah, Terjemta Anifa? Terjemta? Taib. Nah. Taib. Fadal ya Muhammad terakhir, Tisa. Tisa. Anti tabibatun ya ukhti? La, ana mudarrisatun. Nah. Terjem? Apakah kamu dokter, wahai saudari, saudariku, tidak atau bukan saya seorang guru. Saya seorang guru, nah mudah risetan. Baik, nafta al-majal al Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk para pendengar untuk menjawab atau membaca latihan-latihan dari pelajaran yang ke-12 ini Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dengar dari siapa? Oh, di mana? Umur Laila. di mana? Dari Cibarusah. Cibarusah Tayyib. Silakan, Ustaz. Ya, silakan Umur dibaca. Ada bukunya Umur Ada. Baik, Ya, labas. Tafadhali, labas. Nah. ikra waktu Ikra waktub. Nah. Kaifa haluka ya Abi? Naam. Terjemahkan. Bagaimana kabarmu ya Bapakku? Naam. Isnan. Jamil. Kaifa haluki ya Umi? Naam. Sekali lagi afan Ummu. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya Umi? Naam. Terjemahkan, terjemi. Bagaimana kabarmu ya ibuku? Jamil. Hmm. Salah sah. Aina ibnuki ya Zainabu? نعم نعم Zahaba Zahaba ilal masjidi. ممتاز diterjemahkan Ummu Laila Di mana anak laki-lakimu ya Zainab? نعم Dia pergi keluar ke masjid. نعم pergi ke masjid جميل Hmm, أربعة Arba'ah. Aina bintu Ki ya Aminatu. Naam. Ya Aminatu, sekali lagi umum. ya Aminatu. Aina ki ya Aminatu. Naam. Zahaba ilal madrasati. Sekali lagi umum. zahaba atau zahabat? Eh, zahabat ilal madrasati. Naam. Kenapa sini zahabat dengan tak tambahan tak di sini Umu? Apa sebabnya? Karena kembali ke Fatimah. Naam, ke, kembali ke anak perempuannya? آمنة آمنة نعم جميل نعم خمسة خمسة لمن هذه sa'atul jamilatu? Nah, sekali lagi Ummu, liman hadhihi sa'atul? Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Naam, labas. Terus ini. Diterjemahkan dulu Ummu milik siapa jam yang bagus ini? Naam. Ahia liki. Ah, sekali lagi ahia. Ahia liki. Liki iya. atau laki? Ahia laki, laki. ya Fatimatu. Nah, ya Fatimatu di banyak yang diperhatikan umum sekali lagi ahia. Ahia laki ya Fatimatu. Nah, banyak banyak. Fatimatu. Ahia laki ya Fatima tuh. Naam, Jamil. Jawabannya. Naam. li. Naam. Dia terjemahkan, kamu? Apakah dia milik kamu ya Fatimah? Ya. Eh bukan, Hah? dia milik saya. Nah, naam, eh, jawab masih. Iya, nah. dia ya. milik saya. Naam, dia milik saya. Iya, sama-sama Ustaz. Ya, ya jazakallah khair kepada Mulailah. Baik. Alhamdulillah, kembali kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 8236543. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Rizky di Bekasi. Rizki. Iya. Karena halo ke Rizky. Alhamdulillah, nabi khair. Masya Allah. Fatal ya ikra ya Rizky? Terusin atau gimana? Enam. Teruskan, iya. istamir. Uh, ah, sita. Jamil. Uh, hadza qalamuka ya Muhammadu. Naam. La hadza qalamuka anta. Eh, tarjim? Apakah pulpen ini milik kamu ya Muhai Muhammad? Naam. Bukan. Pulpen ini pulpen ini milik kamu. Naam, ini pulpen. Ini pulpen milik kamu. Naam. Kenapa di sini eh, ka lalu ada antara lagi disebutkan dua kali? Apa sebabnya, uh, eh, Rizki? Untuk penegasan, Ustaz. Penegasan, mumtaz. Nah. Uh, Samir, teruskan. Uh, sabah. Sabah. Sabah. Naam. Tilkas sayarotul jamilat Ya jamilatul lati kharajat kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri. Nah, ada beberapa kesalahan. Coba diperbaiki lagi Ariski. Tilka jamilatul lati. Nah. Kharajat Kharajatil ana Kharajatil ana minal madrasati lil mudiri nah, Pertanyaan apa pernyataan ini ya, Ki? Uh, Antum intonasi-intonasi pertanyaan Benar ini pertanyaan? bukan. Bukan, antum perbaiki kalau begitu. Tilkas saya rotul jamilatul lati khorojatil ana minal madrosati lil mudiri. Nah, terjem? Uh, mobil mobil yang in, yang bagus ini. Yang bagus itu? Mobil yang bagus itu. Nah. Uh, yang yang baru sekarang keluar. Nah. Dari sekolahan milik kepala sekolah. Jamil. Nah, ya samaan ya anta muhandisun ya ya say ya ya akhi. Nah, mantap ganti, antum cetakan lama sepertinya iya, di sini ya. Iya, nah, coret saja, diganti iya. sayirnya. akhi. Apakah kamu seorang uh, ars arsitek wahai saudaraku? Jamil. La ana Tobi bun. Hmm, nah. Kan Saya seorang dokter. Jaid. Anta bun. Tis'ah la tansa, tis'ah. Tis'ah A'anta tabibatun ya ukhti. Nah, sekali lagi akhi ada yang ganjil? A'anta tabibatun. Hmm, ya. tabibatun ya... kenapa anta di sini? Oh, afwan afwan. Nah. A'anta a'anti tabibatun ya ukhti. Jamil. Uh, eh, lah ana mudarrisatun. Nah, Terjemah ya akhir kirim. Apakah uh, kamu seorang dokter perempuan wahai saudaraku? Nah. Bukan, saya seorang guru perempuan. Jamil. Nah, jamil. Santai ya, akhi. Syukran. Jazakallah khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berikan kesempatan untuk dua penelpon uh, yang lain silakan bagi Anda yang belum sempat dan belum bisa bergabung kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Oh, di Depok ya. Silakan. Nah, Umu Akmal suaranya seperti Umu Hisan apa ya? Sepertinya. Oh sama ya bos. Iya, kadang saya kadang mengira Ummu Ihsan ternyata Ummu Akmal. Nah, oh, iya. siapa iya. haluki Ummu Akmal? Anna bihoirin. Masya Allah. Ya, silakan Ummu Akmal, tafadhali, ikrai. Ikra waktu. Nah. Wahid. Kaifa haluka ya Abi? Naam. Isnan. Kaifa haluki ya Ummi? Naam. Salasa. Eh, uh, diterjemahkan dulu Ummu. Nah. Oh, bagaimana kabarnya bagaimana kabar mu, kabarmu? Kabarmu wahai ayahku. Jamil. Bagaimana kabarmu ya wahai umi uh, umi? Nah, wahai ibuku. Wahai ibuku. Jamil. Hmm. Ba uh, <clears throat> salasa. Aina benuki ya Zainabu? Di mana anak laki-lakimu ya wahai Zainab? Nah. Zahaba ilal masjidi Eh, dia pergi ke masjid. Jamil. Arba. Aina bintuki ya Aminatu? Di mana anak uh, hmm. anak perempuan? Anak perempuanmu wahai Aminah. Jamil. Jahabat ilal madrasati. Jaid. Ya pergi ke sekolah. Nah, di sini uh, beda dengan di atas umum. Iya. Di awal Zahabat di sini zahabat. Apa sebabnya? Karena kembali ke Aminah eh, perempuan. Uh, uh, anak perempuan perempuannya Aminah. Aminah ya. Anak perempuannya Aminah. Nah, ya. Jamil. limanha Liman hadhihi Jamila jamilatu kepunyaan jam siapa yang bagus ini? Naam. Ahyalaki ya Fatimatu. Apakah kepunyaanmu wahai nah, Fatimah? Naam. Naam, hiyali. Ya, itu milik saya, ya. ini iya. milik saya. Nah, syukuran Numu Akmal. Ilahuna sampai sini dulu. Jazakallah khair. Syukuran Pak Ustaz. Afwan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Akmal di Depok dan pendengar yang lain silahkan yang ingin bergabung di 8236543 kita berikan dua kesempatan kembali tapi sudah ada yang masuk kita angkat kembali Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa di mana Pak Alhamdulillah dari Abu Hafiz. Abu Hafiz di mana? Di uh, eh, Cibaruta. Oh, Cibaruta. Silakan Abu Hafiz. <laughs> Apa ini Ustaz Ana baru baru mengikuti. Oh, baru ikut antum. Ya. <laughs> Tapi antum ada bukunya, Akhi? Uh, Alhamdulillah ada. Ada. Ah, antum dari awal tadi, dari awal uh, hari ini tadi? Ya, dari awal. dari awal, dari awal. Nah, idan ikra kalau begitu antum baca. Iya. Uh, di, dibantu saja. Nah, tentu dibantu insyaallah. Ya. Iya. Ikro waktu. Nah, antum uh, langsung nomor enam lagi Sita. Sita. Nah. Ikro waktu. Nah. Wahid. Antum langsung ke nomor enam. Sita. Nomor enam. Sita. Oh, Sita. Ya, nomor enam. Ya, enam. Ya. Hmm. Ahaza kolamuka ya Muhammad. Nah, ya Muhammadu. Ya Muhammadun. Nah, semua harokatnya kalau bisa dihidupkan semuanya. Nah. Nah. Ahadza qalamuka ya Muhammadu? Jamil. La. Hadza qalamuka anta. Nah, banyak meneknya, akhi. Hadza qalamuka. La. Hadza qalamuka anta. Naam. Bisa terjemahkan Abu Hafiz? Apakah ini pulpen pulpen kamu ya Muhammad? Mumtaz. Uh, bukan. Nah. Ini pulpen kamu. Naam, pulpen kamu. Jamil. Sabah, tujuh. Sabah. Tilka sayyaratil jamilatil. Uh, di dhamma tilka sayyaratul. Tilka sayyaratul jamilatil. Ah, ya. al-jamilah sifat daripada as-sayyarah. Kalau asyarahnya domah maka sifatnya pun harus domah. Nah, ulang sekali lagi Abu Hafiz. Tilka sayyarati Tilka sayyaratul jamilatul lati Sekali lagi Tilka sayyaratul jamilatul lati nah. Kharajat Khor iya. Kharajatil ana Kharajatil ana Min madrasatil minal madrasati minal madrasati jangan disambung minal madrasati minal madrasati mudiri lil mudiri lil mudiri nah, nah jangan interasi pertanyaan ini bukan pertanyaan lil mudiri seperti lil itu. mudiri nah bisa terjemahkan Abu Hafiz antum coba kita bantu apakah di mana kalimat apakah Tilka. Tilka itu. Itu. nah Itu uh, asyara Nah. as antum catat, as itu mobil. As-sayyaratul jamilatu, mobil yang bagus itu. Jadi itunya antum letakkan di belakang. Mobil yang bagus itu. Mobil yang bagus itu. Hmm, Alati apa arti alati alati Eh, milik la allati yang yang ya, yang kharajatil ana yang uh, kharajatil ana kharajat hmm, itu dulu kharajat mana kharajat kharajat artinya keluar keluar hmm, yang keluar yang keluar al-an al-an hmm, hmm. al-an al sekarang yang keluar nah, sekarang. Jamil. Minal. Minal madrasah. Hmm. Uh, dari mana? Dari dari uh, al madrasah. Madrasah dari? Dari sekolah. Naam. Lil mudiri. Lil mudiri. Ada lilnya. Uh, lil situ artinya? Lil itu artinya milik. Hmm, milik al-mudiri uh, milik, eh, milik uh, kepala sekolah. Kepala sekolah. Baik, labas, labas lagi. Teruskan, teruskan. Tamania. Ya. Maaf ya muskilah. Maaf ya. <laughs> Antum baru-baru ini baru ikut sepertinya sekarang ini. Iya, baru. Baik, antum antum eh, kalau bisa antum download rekam rekamannya lalu antum antum dengarkan di rumah. Iya. Nah, mudah-mudahan antum nanti bisa ikutin dengan baik setelah itu nanti. antum mau teruskan apa cukup sampai situ, Akhi? Uh, mau coba lagi? Aja deh, Ustaz. Hah? Uh, cukup cukup. Baik, hayakumullah. Warakallahu syukur akhi, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Baik, bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan satu lagi saja. Ya. Nah, nah, ada dua soal lagi yang belum dibaca. Ah, untuk, untuk sesi ini satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Tip, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Cibinong. Siapa? Cibinong. Cibinong. dengan siapa? Putus, putus ini. Iko. Iko. Oh iya. Iko, nah, uh, eh, tadi sampai di mana Iko? Nomor berapa tadi? nomor 9. Ah, 8 dulu. Nomor 8 baru 9. Ya, tafadhal dibaca dua nomor itu Iko. 8 samania. Samania. Naam. A anta. Ya, terus A anta muhandisun ya. Ya. Ya Ahi, dikaskan suaranya. Iko. A anta أأنت itu ia سيد Nah, diganti saja, jangan sayidi. Ya ahi. Nah, diganti Iko. Dicoret ganti ahi. Coba sekali lagi baca. Aanta. Aanta. Muhandisu. Gitu. Ya ahi. Nah. Seperti ada bapaknya, suara bapaknya terdengar. <laughs> Silakan teruskan Liko. Nah, usahakan bisa ikon. La. La. Ana tobi bun. Tobibun. bun. Nah. Ya, teruskan. Di terjemahan dulu Iko. Anta tobibun ya say yidatu. Nah, enam. Diulang sekali lagi. Dengarkan Iko. Aanti batun. Dikasih harakat. Iko. Aanti ukhti tabibatun ya sayyidati. Diganti ya ukhti dicoret sayyidatinya dicoret ganti ya ukhti. Tulis dalam bahasa Indonesia saja. Ya ukhti. Hmm, jawabannya la anti tabibatun ya an ya ukhti. Naam, jamil. La ana mudarrisatun. Mumtaz. Bisa terjemahkan yang nomor 9 ini? Iko? Tafadhal diterjemahkan? Kamu. Naam. Tabibatun, apa itu tabibatun? Dokter. Naam, ya ukhti, wahai wahai saudara perempuanku. Saudara perempuanku. Naam, la apa la? Tidak. Hmm, ana? Ya guru. Saya seorang guru. Nah, Iko kelas berapa Iko? kelas 5. 5 SD Masya Allah. Mumtaz. Syukuran ya Iko Masya Allah. Baik, jazakallah khair kepada Iko ya. Di mana dia? Di Cibaru Cibaru ya, <laughs> Ustaz, kita lanjutkan kembali. Taib, sepertinya waktu sudah ah, ya. habis. Dan ada beberapa pertanyaan ya. eh, nah pesan singkat kita angkat beberapa beberapanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz eh, ada yang minta penjelasan kembali tentang tadi saya pertanyaan ahia zamilatuki la ana fil madrasatil mutawassitati kenapa jawabannya langsung ke situ Ustaz penjelasannya nah, seakan-akan nah. tidak menyambung gitu Ustaz ya sepertinya uh, pembicaraan yang terjadi ini kan antara orang Arab ya Hmm. Uh, ketika mereka menyebutkan satu kata, mereka kadang memiliki istilah yang khusus untuk mereka. Jadi ketika mereka bilang uh, eh, ahia zamilatuki apakah dia temanmu mungkin dia masih maksudnya di sini adalah teman sekolah teman sekolah ya nah, maksudnya di sini mungkin teman sekolah maknanya ma'ruf yang maknanya sudah diketahui maksudnya oleh kedua eh, ya, orang-orang yang berbicara ini bagi kita mungkin uh, maknanya di sini teman teman tapi kok tiba-tiba kenapa di sini Jawabannya tidak. Ah, saya di SMP, dia di SMA. Nah, sepertinya ini maksud dengan zamilatuki di sini artinya teman sekolah. Wallahu a'lam. Iya pertanyaan berkaitan tentang kosakata Sat, Apa bedanya ya abi dengan ya abati? Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dalam surat Maryam. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nanti nanti kita akan pelajari. Jadi e, kata panggilan untuk abi bisa ya abi, ya abati, bisa ya abata, bisa beberapa bentuk. Tapi maknanya sama, wahai ayahku. Baik. Pada halaman ke-53 ada Pertanyaan apakah bermakna dari ah. alladhi? Ya. At-talibu alladhi kharaja min al-fasl al-an min nah. Indonesia. Nah. Ma makna alladhi? Alladhi antum bisa lihat maknanya sama dengan allati. Antum lihat barusan yang kita baca latihan pertama nomor 7. Tilka sayyaratul jamilatul lati Allati maknanya sama dengan alladhi ya. Kenapa bisa beda alladhi dan allati ya ikhwan? Kenapa di sini menggunakan allati pakai tak? Karena dia muannas. Karena kembali ke as-sayyara. Nah. Baik. <clears throat> kembali lagi dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa di kalimat terakhir memakai zahabat Bagaimana jika yang mengerjakannya laki-laki Dari nah. Marwan di Bogor Nah, kalau laki-laki maka seperti yang ada di nomor 3 Antum lihat nomor 3 dan nomor 4 Aina benuki ya Zainabu di mana anak laki-lakimu wahai Zainab yang ditanyakan di sini berarti Pak siapa yang ditanyakan anak laki-lakinya apa Zainab yang ditanyakan anak laki-laki anak yang laki-laki yang ditanyakan sehingga kata kerja yang digunakan lihat zahaba ilal masjid dia pergi hmm, dia di sini tentu yang dimaksud adalah anak laki-lakinya Zainab tapi kalau nomor 4 tadi zahabat karena dia kembali ke siapa ini ummi la ke ummi anak perempuannya Aminah nah zahabat ilal madrasah di sini dia pergi ke sekolah karena dia dia yang pergi di sini adalah anak perempuannya <coughs> Aminah seperti antum lihat di nomor 4 di latihan pertama wallahu a'lam. Baik. Taib sepertinya uh, waktu sudah uh, membesarkan kita insyaallah uh, kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan latihan-latihannya dan setelah itu kita akan masuk uh, ad-dars ats-tsalits asyar. Sebelumnya ikhwan wa akhwat fillah azakumullah Uh, tidak lupa ana uh, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk muroja karena ana merencanakan setelah lima bab akan ada kembali ujian. Iya. Setelah lima bab, hmm. kita kemarin sampai berapa bab-bab ya? Sembilan bab. Sembilan bab. Sembilan pelajaran baru ujian. Nah sekarang tidak, kita akan sedikit uh, memperkecil jarak antara latihan dengan ini. Uh, maka setelah ad-dars ar-rabi ashar yang mana yang tidak akan dua pertemuan lagi ke depan insyaallah kita akan ujian wallahu alam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh